surat al-mutaffifin satu surat yang akan menggambarkan kepada kita di awalnya adalah keadaan orang-orang yang memikirkan hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri dan kemudian di bagian belakangnya nanti akan Allah Subhanahu wa taala sampaikan mengenai balasan-balasan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang tersebut yaitu orang-orang yang egois dan juga balasan yang hendak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang taat terhadap peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang juga memperhatikan apa yang menjadi kewajibannya yang harus dia tunaikan.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 Ya, wailun ya karena wailun ini merupakan satu kata yang dimaksudkan dengan mengucapkannya ya untuk memberikan peringatan, untuk memberikan ancaman terhadap siapapun juga yang mereka sering menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun mereka yang terjerumus ke dalam berbagai macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala agar kemudian manusia kita semuanya mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. al-mutaffifin yaitu orang-orang yang suka berbuat curang suka berbuat licik Nah, orang-orang yang suka berbuat licik, berbuat curang, berbuat culas, maka oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan sebagai orang yang wailun itu orang yang celakalah. Celaka. Di mana wailun ini oleh Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam Al-Qur'an ya di dalam beberapa tempat, bukan hanya di dalam surat ini saja. Siapakah mereka al-mutaffifin orang-orang yang suka berbuat curang, berbuat culas, berbuat licik, maka al-mutaffifin ini ditafsirkan oleh ayat berikutnya. Dan ini tafsir yang paling baik yaitu tafsirul ayah bil ayah. Itu satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Nah, al-mutaffifin kata Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun Al-mutaffifin adalah orang-orang yang tatkala mereka membeli barang di mana barang ini bisa dalam bentuk dengan menakar, dengan menimbang, dengan mengukur ataupun yang semacamnya. Nah, ketika orang-orang ini membeli, maka mereka yastaufun minta untuk dipenuhi dan bahkan minta untuk di lebihkan Ya semisal menimbang satu kilo Ya tolong deh Tambahin meskipun hanya seperempat on Tambahi setengah on Tambahi dua senti Tiga senti ya. Dan yang semacamnya Itu tatkala mereka membeli untuk dirinya sendiri mereka minta dipenuhi, difulkan, dilebihkan. Namun tatkala mereka menjual, ya, tatkala mereka menjual untuk orang lain, maka dia kurangi. Dia kurangi seperempat onkah, sepersepuluh onkah, satu sentikah, dua sentikah, ala kulihal pokoknya dikurangi. Nah, maka orang yang memiliki dua sifat sekaligus ini ataupun orang yang memiliki sifat semacam ini yaitu memiliki sifat minta dipenuhi, dilebihkan ketika membeli dan mengurangi pada saat menjual ini sekaligus juga mengumpulkan dua sifat yang buruk Ya mengumpulkan dua sifat yang buruk Apa itu? Yaitu sifat asyuh dan sifat bakhil Asyuh Yaitu dirinya tidak mau peduli kepada orang lain Yang penting pokoknya apa yang menjadi haknya terpenuhi Dia tidak mau tahu sama orang lain Adapun bakhil adalah menahan sesuatu yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Menghaki yang itu adalah hak orang lain. Ini bakhil. Seperti seorang yang seharusnya ketika telah memiliki harta dan sampai kepada nisabnya itu kan mengeluarkan zakatnya, namun dia tahan. Seseorang yang melihat saudaranya membutuhkan bantuan Sementara dirinya mampu untuk membantunya Namun tidak membantu makin orang yang bakhil Nah di dalam dua ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan tentang dua sifat yang sangat buruk Yang dimiliki oleh seseorang yang dia terancam dengan kerugian, kecelakaan dan bahkan yang mengancam adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka kata beliau Syaikh Ibnu Saimin rahimahullah taala sebetulnya ayat ini tidak hanya tertuju secara khusus kepada orang-orang yang melakukan transaksi jual beli semata. Akan tetapi bahwa ayat ini juga tertuju kepada orang-orang yang selain e, mereka selain orang-orang yang melakukan transaksi jual beli dan memiliki sifat yang semacam itu akan tapi juga bahwa ayat ini tertuju kepada orang-orang yang memiliki sifat mau untungnya sendiri. Tidak mau memperhatikan apa yang menjadi kewajibannya dan itu adalah hak orang lain, dia tidak mau tahu. Yang penting hak dirinya terpenuhi dilakukan oleh orang lain kepada dirinya Nah, termasuk di antaranya di, eh, termasuk di dalam makna ayat ini adalah seorang suami ataupun seorang istri. Satu contoh ada seorang suami dirinya menginginkan apa yang menjadi hak-haknya atas istrinya ditunaikan secara sempurna bahkan secara berlebih Sementara apa yang menjadi hak dirinya, apa yang menjadi kewajiban dirinya tidak dia tunaikan. Semisal ada seorang suami dirinya menuntut istrinya, ya kalau makan sehari tiga kali itu ya tiga kali menu. Ya. Menunya berganti-ganti tiga kali. Pagi ini, siang itu, sorenya berganti lagi. Padahal ya, dirinya tidaklah memberikan apa yang menjadi hak istrinya. Uang belanja pun sangat terbatas. Ya semisal hanya cukup untuk dua kali masak dengan dua kali menu yang berganti. Namun suami menuntut tiga kali. ataupun seorang istri dia menuntut suaminya seluruh hak-haknya dipenuhi uang belanja tidak boleh telat dan tidak boleh kurang dari yang dia inginkan berbagai macam kebutuhannya dia tuntut Sementara tatkala suami memerintahkan kepada dirinya perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, maka dia hiraukan. Maka orang yang semacam ini pun juga termasuk ke dalam wailul lil mutaffifin. Contoh yang lain Ada seorang Ataupun ada orang tua ada orang tua ketika mencapai umur tuanya Yang anak-anaknya ketika itu sudah besar Sudah menjadi orang-orang yang terpandang Orang yang cukup dalam masalah materi Maka kemudian ketika itu orang tua butuh Karena kudar Allah misalnya Allah berikan e, Cobaan berupa kekurangan Maka dirinya pun kemudian meminta kepada anaknya Satu kali, dua kali, tiga kali dan seterusnya Maka kemudian satu ketika berbenturanlah Orang tua menuntut sesuatu yang tidak urgen Bukan merupakan kebutuhan yang primer Akan tapi kebutuhan yang sekunder Sementara keluarganya membutuhkan kebutuhan yang sifatnya adalah primer Kemudian ketika itu sang anak pun memohon waktu Tolonglah ayah, tolonglah ibu sabar sebentar Saya sedang memiliki kebutuhan yang sangat penting saat ini Maka kemudian orang tuanya tidak mau terima Tidak mau tahu, tidak mau tahu saya Dulu kamu dibeginikan, dibegitukan oleh orang tuamu Sementara ketika orang tua ini mengasuh anaknya dirinya tidak pernah memperhatikan anaknya. Ya, tidak pernah memperhatikan anaknya. Masalah pendidikan tidak diperhatikan sehingga dia punya anak yang membangkang misalnya. Masalah materinya pun juga kadang diterlantarkan. Nah, maka orang tua yang semacam itu pun juga termasuk ke dalam orang yang mendapatkan ancaman wailun. Demikian juga semisal ada para pemimpin terhadap rakyatnya ataupun sebaliknya rakyat terhadap pemimpinnya. Ala kulli hal setiap mereka yang memiliki sifat mau untungnya sendiri dan tidak mau peduli dengan kewajibannya maka masuklah ke dalam golongan wailul lil mutaffifin. Nah, lebih parah lagi tatkala orang-orang yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan tidak mau menunaikan apa yang menjadi haknya ini tidak sempat terbalas di dunia orang-orang yang mungkin terdolimi orang-orang yang dirugikan dan seterusnya tidak sempat ya terbalas di dunia artinya kedolimannya belum sempat dia minta halalnya orang tadi belum sempat membalas kita kita mungkin pernah mencaci maki orang lain dan orang lain belumlah sempat eh, memaafkan kita, maka lebih berbahaya lagi kalau seandainya semacam itu. Kenapa? Karena kalau sampai semacam itu maka akan masuk ke dalam satu di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya radhiyallahu alaihi majma'in. Man ta'uduna al-muflisa fikum Ya siapakah di antara kalian yang mampu untuk menyebutkan orang-orang yang dikatakan pailit bangkrut di tengah-tengah kalian. Qalu maka para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in serempak mereka menjawab, ya al-mus al-muflisu fina man la dirhama indahu wala mata' orang yang pailit, orang yang bangkrut dalam pandangan kami, di tengah-tengah kami adalah orang-orang yang tidak memiliki uang dan orang-orang yang tidak memiliki perlengkapan, perhiasan dan seterusnya. Ya, ala hal orang yang tidak berharta. Itu menurut pandangan kami. Fakol maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan siapa sebetulnya hakikat orang yang pailit, orang yang bangkrut. Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bihasanatin amsalal jabali kasiratan. Orang yang muflis dari kalangan umatku adalah orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti dengan membawa kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Laksana seperti bukit-bukit. Dia memiliki sekian banyak bukit berupa kebaikan. Namun fayati waqad zalama hada sangat disayangkan bahwa orang yang datang dengan membawa sekian banyak kebaikan-kebaikan itu dia pun juga pernah mendolimi si fulan dan mencaci maki si fulan wadorobahada dan pernah memukul si fulan menumpahkan darah si fulan dan pernah mengambil harta milik si fulan maka fayakhudhu hadza min hasanatihi Allah Subhanahu wa taala kemudian akan mengambil kebaikan-kebaikan yang dia bawa tadi kebaikan-kebaikan yang semisal dengan ber, banyak bukit itu akan dia ambil dan kemudian akan diberikan kepada orang-orang yang terdolimi tadi orang-orang yang pernah dicaci makinya Orang-orang yang pernah ditumpahkan darahnya Orang-orang yang pernah dipukulnya Seraya mengatakan Dan untuk si fulan ini Hasanah-hasanahmu Untuk si fulan ini Hasanahmu-hasanahmu Kebaikan-kebaikan yang kamu miliki Dan seandainya kebaikan-kebaikan yang dia bawa tadi belumlah impas, belumlah mencukupi untuk mengganti kezaliman yang dia lakukan, kejahatan yang dia lakukan, kemaksiatan yang dia lakukan kepada Bani Adam, kepada pihak lain. Maka kemudian keburukan-keburukan yang dimiliki oleh orang-orang yang pernah terdolimi, yang pernah disakiti dan seterusnya, yang pernah dicaci maki akan diambil dan kemudian akan di eh, berikan kepada dirinya yaitu orang-orang yang telah melakukan berbagai macam kemaksiatan dan kezaliman tadi. Dan setelah itu ayat dan billah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala summa turiha finnar. Orang tadi kemudian akan dilemparkan ke dalam api neraka. Oleh karena itu ini nasihat yang sangat berharga yang disampaikan oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala nasihat beliau kepada kita semuanya fa liha lihaula illadzina yufrituna fi haqqi azwajihim ayyattaqullaha azza wa jalla Oleh karena itu orang-orang yang mereka meremehkan melalaikan kewajiban-kewajiban dirinya kepada para istrinya agar segera bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para istri yang boleh jadi masih melalaikan apa yang menjadi kewajiban dirinya terhadap suaminya, maka segeralah untuk ditunaikan. Kepada para laki Allah berfirman, Ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqullaha fin nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kalian kepada Allah berkaitan dengan masalah perempuan. Karena sungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kalian pun telah menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimatullah itu dengan akad nikah. Demikian juga ketika seorang perempuan telah dipinang dinikahi oleh seorang lelaki, dirinya pun memiliki kewajiban untuk taat kepada para suaminya maka hendaknya antuna pun ya, kalian para istri memikirkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban Anda kepada suami-suami Anda dan janganlah menjadi orang-orang yang hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri tanpa menghiraukan apa yang menjadi kewajiban dirinya terhadap orang lain. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun Bukankah mereka itu yakin bahwa mereka semuanya mab'usun yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bahwa satu di antara makna dzan itu maknanya adalah yakin. Di mana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata dhon ya ini dimaksudkan untuk makna sebuah keyakinan. Contohnya ketika Allah berfirman di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ayat ini sebelumnya menceritakan tentang siapakah Eh, orang-orang yang akan ringan melaksanakan setiap kewajiban yang Allah berikan kepada dirinya. Kemudian bisa melakukannya dengan khusyuk. Maka kemudian Allah menerjemahkan, menafsirkan siapa orang yang disebut dengan orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang mereka yadhunnuna annahum mereka yakin bahwasanya mereka mulaku rabbihim yang akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka wa annahum ilaihi raji'un dan mereka hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka juga Allah berfirman alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itu orang-orang yang mereka dzan. Nah, maka dzan di sini maknanya adalah yakin. Siapakah di antara kita yang berani mengatakan bahwasanya orang-orang yang khusyuk itu mereka ragu-ragu akan bertemu dengan Rabbnya Tentu tidak ada yang berani di antara kita yang ragu-ragu meragukan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ya untuk menunjukkan makna sebuah keyakinan dengan dhon ya dengan dhon. Liyaumin azim ya terhadap satu hari yang sangat agung, satu hari yang sangat besar. Dan apa itu hari yang sangat besar? Yaitu hari kiamat. Di mana di dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Inna zalzalas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya guncangan yang terjadi di hari kiamat adalah merupakan perkara yang sangat besar. Itu pada saat itu ya Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat berikutnya yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Yaitu orang-orang yang sedang menyusui pun ketika itu melihat hari yang sangat besar, peristiwa yang sangat besar, guncangan yang sangat besar, maka mereka akan melempar siapapun yang sedang disusuinya. Demikian juga orang yang sedang hamil pun akan dia gugurkan apa yang sedang dikandungnya. Begitu besarnya peristiwa pada hari itu. Maka layak Allah di dalam ayat ini mengatakan liyaumin azim. Ya, terhadap satu hari yang sangat-sangat besar. Sangat besar peristiwanya. Lebih-lebih lagi adalah bagi orang-orang kafir. Ya, bagi orang-orang kafir karena bagi orang kafir alal kafirina ghairu yasir bagi orang kafir Ini lebih berat lagi Orang-orang kafir tidak mendapatkan sedikit pun kemudahan di hari kiamat nanti Yaqulul kafiruna hada yaumun nasir Orang-orang kafir pun mengatakan bahasanya hari ini adalah hari yang sangat berat Tidak ada kemudahan sedikit pun bagi mereka Namun tidaklah demikian bagi orang-orang yang beriman Meskipun merasa berat namun mereka akan mendapatkan berbagai macam keringanan-keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang mendapatkan keringanan dan bahkan pembelaan secara mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, seperti mereka dibebaskan dari siksa dan dibebaskan dari uh, hisab. Ya, hisab dan adab jelas ini merupakan perkara yang akan menyusahkan setiap manusia. Namun ada sebagian hamba Allah yang Allah akan bebaskan mereka dari dua perkara ini. Ya, siapakah mereka? Itu orang-orang yang e, tidak meminta untuk diruqyah. Mereka adalah orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Nah, kemudian yaumun adzim ini ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Yaitu pada suatu hari ketika seluruh manusia itu akan menghadap ya berdiri menghadap kepada Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berdirinya mereka karena dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ditiupkan sangkakala yang kedua. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim. Yakumu yakumuna min kuburihim khufatan laisa lahum ni'al wala khufaf. Uratan laisa alaihim thiyab la kumasa wala sarawila wala azara wala ardiyata ya wala uzura wala ardiyata yang ketika itu mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khuffah dalam keadaan tidak beralas kaki sehingga mereka tidak memakai sepatu pun juga tidak memakai sandal bahkan tidak memakai alas apapun. Yang ketika itu mereka dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan urrah. Maknanya adalah mereka tidak memakai selembar pakaian pun, tidak memakai gamis, tidak memakai sarung, tidak memakai uh, pakaian yang panjang tidak memakai ridak dan yang sel dan selainnya, tidak memakai selembar pakaian pun. Kemudian mereka akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan ghurlan. Apa itu ghurlan? Ai ghairu makhtunin. Mereka tidak eh, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berkhitan. Ya, dalam keadaan tidak berkhitan. Itu maknanya bahwa bagi lelaki kulit bagian depan dari kemaluan yang ketika di dunia sudah dipotong maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan lagi sebagaimana keadaan semula. Dan ini mudah bagi Allah. Ya Allah katakan di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-104, "Kama abadna awwala khalqin nu'idu." Maka sebagaimana pertama kali kami menciptakan, maka akan kami kembalikan seperti keadaan semula. Dan ini adalah satu perkara yang sangat mudah bagi Allah. Dan ini merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mudah untuk mengembalikan berbagai macam yang semula sudah usang, sudah hilang, eh, sudah tidak ketahuan di mana tempatnya. Di mana ketika di dunia Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada lelaki menurut jumhur ulama dan mensunahkan kepada para perempuan untuk melakukan khitan ya untuk melakukan khitan ya, meskipun sebagian para ulama ada yang mengatakan khitan itu merupakan sunnah bagi lelaki dan perempuan namun wallahu taala eh, Menurut jumhur ulama bahwa khitan ini merupakan kewajiban bagi lelaki dan sunnah bagi perempuan. Kenapa? Karena bagi lelaki khitan itu akan berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa air kencing yang sangat mungkin tersimpan di dalamnya. Ya, tersimpan di dalam kulfah tersebut. Yang kalau ini tidak dipotong, maka orang tadi akan senantiasa menyimpan najis di dalamnya yang satu saat akan bisa keluar dalam kondisi-kondisi tertentu dan akan e, menyebabkan najisnya pakaiannya dan yang lainnya. Adapun bagi para perempuan ya, khitan ini satu di antara faedah yang sangat pokok adalah mengurangi agresivitas seorang perempuan. Nah maka kita bisa lihat Perempuan-perempuan yang dikhitan Dan perempuan-perempuan yang tidak dikhitan Maka berbeda ya Agresivitasnya Jadi orang-orang Ataupun para perempuan Yang tidak dikhitan Ini mereka sungguh agresif ya, Mereka tidak malu-malu ya Untuk menawarkan kehormatannya kepada para lelaki Ya berbeda dengan para perempuan yang kemudian melakukan khitan. Nah, ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia itu akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat, maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, An-nisa'u war-rijalu jami'an dhuru ba'duhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, para perempuan dan para lelaki mereka dikumpulkan semuanya. Yang berarti mereka akan saling melihat antara satu dengan yang lainnya. Melihat aurat lawan jenisnya. Qal maka kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam menjawab, Ya Aisyatu Al-amru asyaddu min ayyang dhura ba'dhum ila ba'd Ketahuilah bahwa keadaan ketika itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat ketimbang seseorang itu melihat aurat lawan jenisnya. Artinya apa? Bahwa manusia ketika itu sedikit pun tidak memiliki hasrat kepada lawan jenisnya sehingga dirinya melihat aurat lawan jenisnya. Manusia ketika itu dalam keadaan sebagaimana yang Allah gambarkan ya sangat dahsyat. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka sibuk ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Mereka bahkan akan meninggalkan kekasih-kekasihnya di dunia, anaknya dilupakan, ibunya dilupakan dan seterusnya karena dahsyatnya hari itu. Nah, maka bahwa khitan itu merupakan e, merupakan ujian berupa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya di dunia. Adapun di akhirat nanti maka manusia sudah tidak perlu lagi diuji dengan ujian yang semacam itu. Maka ujian yang ada di hari kiamat nanti adalah ujian berupa pembuktian ya, tentang sesuatu yang memang tidak dimampu oleh manusia. Satu contoh ketika Allah menguji seseorang untuk memberikan nyawa kepada surah, kepada gambar yang telah dia gambar ketika di dunia, maka dia akan mampu. Demikian juga orang-orang yang tatkala di dunia tidak mau bersujud kepada Allah, tidak mau melakukan sholat, maka diperintahkan diuji oleh Allah di hari kiamat nanti dan mereka pun juga tidak akan mampu. Seperti yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi ya fala yastati'un. Pada suatu hari yang ketika itu petis-petis pun dibuka dan mereka dipanggil untuk melakukan sujud, maka fala yastati'un. Mereka pun tidak mampu melakukan sujud, tidak lolos ya menyelesaikan ujian. Padahal ketika di dunia seharusnya mereka adalah orang-orang yang mampu untuk melakukan berbagai macam ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya hanya berupa meninggal, uh, melakukan salat, eh, melakukan ibadah puasa dan perintah-perintah yang selainnya. Khasyatan absaruhum tarahukum dhillah. Maka ketika itu mereka memandang ke bawah dalam keadaan ya dalam keadaan penuh hina dina. Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dan ketika di dunia mereka dipanggil diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud padahal padahal mereka dalam keadaan sehat namun tidak mau melakukannya. Dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa manusia ketika itu akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan buhmun. Dalam keadaan buhmun apa artinya? Ya al-buhmu yakni alladzina la alladzina la mala mahum Al-buhmu maksudnya adalah sese ataupun orang-orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Ya, orang-orang yang tidak memiliki harta sama sekali dan memang seperti itulah keadaan para hamba yang dibangkitkan. Mereka tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan mereka sama sekali tidak membawa bekal. Ya, sama sekali tidak membawa bekal. Padahal kita ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ketika kita hendak bepergian di dunia ini menuju ke satu tempat tertentu yang boleh jadi tidak begitu jauh pun kita mesti berbekal. Namun betapa dahsyatnya di hari kiamat nanti yang kita akan pergi ke tempat yang sangat jauh. Namun ketika itu banyak ternyata orang-orang yang tidak memiliki bekal. Maka hari kiamat adalah hari yang betul-betul setiap manusia akan bertanggung jawab kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa yang telah dia perbuat ketika di dunia. Maka tidak ada seorang anak yang bisa memberikan syafaatnya kepada orang tuanya illa bidznillah. Demikian juga tidaklah seorang tua bisa memberikan manfaat manfaatnya syafaatnya kepada anaknya illa bidznillah. Sehingga di dalam beberapa ayat Allah mengingatkan kita. Ya. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu Setiap manusia ketika itu mereka akan sibuk dengan urusannya sendiri. Dan juga Allah mengingatkan e, seperti dalam surat Luqman kita diperintahkan untuk bertakwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaku yaumal la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an waladihi syai'a. Dan kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dari suatu hari yang pada hari itu Tidaklah seorang anak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada orang tuanya dan sebaliknya orang tua tidak bisa memberikan sedikit pun manfaat kepada anak-anaknya illa bidinillah kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla yaitu yauma yakumun nasu lirabbil alamin pada satu hari yang ketika itu manusia menghadap kepada Rabbul Alamin ya Rabbnya semesta alam dan ini berapa kali lagi diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala ya Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa kerajaan ketika itu, kekuasaan ketika itu yang memiliki hanyalah Rabbul Alamin. Seluruh kerajaan-kerajaan yang pernah kita lihat di muka bumi, seluruh kekuasaan-kekuasaan yang telah kita lihat di muka bumi, maka pada hari itu semuanya akan dilenyapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang ada hanyalah kekuasaan kerajaan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman Yawma hum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'un limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahar Pada satu hari yang ketika itu mereka akan dibangkitkan mereka akan keluar dari kubur-kubur mereka dan tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala di antara mereka tidak ada satupun yang tersembunyi dan milik siapakah kerajaan ketika itu? Hanya milik Allah Azza wa Jalla Dat yang maha tunggal Dan dat yang maha kuasa untuk uh, Memaksa siapapun yang Allah subhanahu wa ta'ala Kendaki Al-yawma tujzakullu nafsim bima kasabat yaitu suatu hari yang setiap jiwa akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah dia lakukan di muka bumi La dzulmal yauma innallaha sari'ul hisab dan pada hari itu sedikit pun tidak ada yang namanya kedoliman. Keputusan yang Allah berikan adalah keputusan yang paling adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha cepat hisabnya. Ya demikian yang kita baca pada kesempatan sore hari ini dan ini merupakan kajian tafsir terakhir ya sebelum datangnya bulan Ramadan dan eh, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah berkenan untuk mempertemukan kita kembali di waktu-waktu yang akan datang di dalam majelis-majelis semacam ini majelis-majelis yang akan mendatangkan berbagai macam keutamaan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan berkahnya kepada kita pada bulan Sya'ban dan juga pada bulan Ramadan nanti sehingga kita pun akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala meraih berbagai macam keutamaan dan juga meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan hidupkan kita dalam kebaikan ataupun akan mematikan kita di dalam keadaan husnul khatimah. Tentulah banyak salah dan kurangnya yang itu merupakan kekurangan saya pribadi dan gangguan syaitan dan memang bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan e, setiap kebenaran itu hanya milik Allah. Al-haqqu min rabbik min rabbikum e, eh, min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Rabb kalian, Rabb Anda, maka janganlah Anda termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ragu. Wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh